Yaitu penjagaan diri dari yang dibenci. Al-himaya minal makruh. Memelihara diri, menjaga diri dari apa yang dibenci yang dikhawatirkan akan menimpa kita, maka kita berlindung, meminta perlindungan. Fal musta'idhu muhtamin biman ista'adha bihi maka orang yang beristiadah itu muhtamin dari ihtama yahtami ya dia memelihara dirinya terhadap siapa biman ista'adabi dengan siapa ah, yang dia berlindung dengannya wa mu'tasimun bihi dan berlindung diri dengannya dengan yang dia tempati berlindung ya jadi kalau ada orang si A takut kepada seseorang orang ini khawatir akan memudaratkan dia akan membunuhnya maka ketika orang yang akan membunuhnya ini datang, dia pun lari. Lari, ya tentunya dia mencari pelindungan Ya. Ketemu dengan seorang polisi misalnya. Dia ke situ. Dia berlindung di belakangnya. Tolong, Pak. Ya, saya mau dibunuh. Nah, akhirnya orang ini pun memberi perlindungan. Nah, nah dikatakan orang yang berlindung ini al-musta'id. Ya, sedangkan yang memberikan padanya perlindungan dinamakan al-mu'id. Ya. Yang memberikan padanya perlindungan. Walisti'adatu anwa'un. Dan isti'adah itu ada beberapa jenis. Dalam hal meminta perlindungan. Minta penjagaan, pemeliharaan. Al-awwalu. Yang pertama. Al-isti'adatu billahi ta'ala berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiyal mutadamminatu likamalil iftiqari ilaihi. Dan perlindungan diri itu mengandung kesempurnaan kekurangan dia kepada yang dia berlindung dengannya itu kepada Allah karena dia memang merasa dirinya kurang. Sebab fakir. Ya. wal bihi. Dan dia berpegang dengannya. Berlindung dengannya. Wa'tiqadu kifayatihi. Dan meyakini bahwa sudah cukup Allah itu jadi pelindung dia. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sudah cukup Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi pelindungnya. Wa tamamu himayatihi min kulli syai'in. Dan meyakini kesempurnaan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala itu dari segala sesuatu. Hadirin au mustaqbalin apakah sekarang atau di masa-masa yang akan datang saghirin au kabir kecilkah itu atau marah bahaya yang besar Basharin, apakah manusia au ghairi Bashar? atau selain manusia dari kalangan jin dan lain sebagainya berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa daliluha qauluhu ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu Rabbil falaq. Katakanlah Aku berlindung dengan Rabbul Falaq yaitu Allah yang menguasai subuh. Falak itu ada berapa macam makna. Kadang dimaknakan subuh, kadang juga dinamakan tumbuhan apa biji ketika mulai pecah untuk menumbuhkan tanaman. Jadi tanaman. Kita berlindung pada Allah yang menguasai subuh. Ya, ya Allah yang menguasai seluruhnya tentunya. Akan tapi disebutkannya waktu itu menunjukkan ada kekhususan pada waktu tersebut. Min syarri ma khalaqa. Dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Hmm. Sini menunjukkan bahwa kejahatan pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal-hal yang jelek, amalan manusia yang jelek, para syayatin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan itu semua dengan hikmah yang Allah kehendaki. Naam akan tetapi mimbabi ta'addub ya dalam langkah kita beradab bersama Allah Subhanahu wa taala jangan kemudian kita menisbahkan secara langsung kepada Allah sebagaimana Nabi saw menyatakan wasyarru laisa ilaika kejahatan itu tidaklah dinisbahkan padamu dalam hal adab. Ya. Walaupun pada hakikatnya seluruhnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ila akhir surah. Ya, sampai terakhir dari surat ini. Wa qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nasi. Katakan aku berlindung dengan Robnya manusia. Allah itu Rabb seluruh alam. Tapi disebutkannya manusia karena kehususan manusia. Malikin nasi. Rajanya manusia. Nah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kerajaannya sempurna. Ya. Beda dengan kerajaan-kerajaan manusia terbatas mereka itu. Ruang lingkupnya terbatas. Walaupun disebut sebagai raja, tapi tidak meluas. Ilahin nas. Ilahnya manusia. Sesembahan yang berhak disembah. Min syarril waswasil khannas dari kejahatan al-waswas. Al-waswas di sini al-muwaswis begitu. Dari kejahatan yang pemberi waswas was Dari kalangan jin dan manusia. al khonnas Khonnas itu apa? Ah, yang nyelinap ini begitu disebut nama Allah Subhanahu wa taala lari. Ya. Tapi ketika seorang lalai datang lagi. Disebut nama Allah lari. Ini Nyelinap khanasa. Nah. Terbirit-birit. Nah, itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dikumandangkannya azan maka syaitan itu lari dan punya kentut. Senjatanya kentut. Nah, kalau sudah dikumandangkan datang lagi ingin memberikan was-was lagi. Kalau dikumandangkan atau sholat, lari lagi. Selesai datang lagi mereka. Kesempatan saat itulah mereka selalu memberikan was-was kepada orang-orang yang sholat. Nah, Uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini, ingat itu. Nah. Ya. Didatangi. Nah. nah. Kalau ada yang bilang kalau begitu nggak usah sholat. Kalau orang sholat kok sering datangi setan. Iya kamu nggak sholat. Tadi didatangi setan karena kamu sendiri sudah jadi setan. Sudah jadi temennya. Gak perlu didatangi. Nah, mungkin kamu lebih pandai dari setan. Nah. Ya. Nah, kalau orang berbuat bid'ah dibiarkan khusyuk oleh setan. Ya, kalau sholatnya banyak bid'ahnya dan dia merasa sholatnya itu khusyuk, ya dibiarkan oleh setan. Kenapa ya? Dia melakukan bid'ah. Hmm. Nah, itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika membahas tentang hukum menjamkan mata ketika sholat. Kata beliau, ya ini suatu yang dibenci bahkan sebagian para ulama menyatakan perbuatan Yahud. Tapi bagaimana kalau seorang melaksanakan sholat dengan memejamkan mata, kelihatan lebih khusyuk. Perasaannya begitu. Lebih tentram daripada kalau dia membuka mata. Kata beliau khusyuknya sama seperti khusyuknya sufiyah. Ya. Nah, di saat mereka dengan bid'ah-bid'ah mereka merasa sejuk hati mereka. Ya kenapa? Karena syaitan tidak perlu memberikan was-was pada mereka karena mereka sudah jatuh ke dalam bid'ah. Itulah yang mereka harapkan. Sehingga yakni seakan-akan apa yang mereka amalkan itu adalah suatu yang benar karena mereka merasakan ketentraman. Mereka merasakan enak. Hmm. Tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihiasi amalan bid'ah mereka itu seakan-akan itu baik. Nah. Afaman zuyina lau su'u amalihi faro'ahu hasanan. Nah, dihiasi jelek amalan mereka itu sehingga mereka melihat itu adalah amalan yang baik. Ila akhir surah. Dan seterusnya. Jadi ini istiadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itu min tamamit tauhid termasuk kesempurnaan tauhid seseorang asani yang kedua al isti'adzatu bi sifatin min sifati berlindung diri dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kakalamihi berlindung diri dengan kalamullah wa azamatihi kebesaran Allah wa izzatihi keagungan Allah wa nahwi dhalik dan yang semisalnya ini boleh bahkan dianjurkan dan disyariatkan wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bikalimatillahi tammati aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna min syarri ma khalaqa. Dari kejahatan apa yang diciptakannya. Nah, sini menunjukkan boleh berlindung dengan kalimatullah, kalamullah, subhanahu wa ta'ala. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Wa qawluhu dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya. Aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah an uhtala untuk aku diminasakan ya mintahti dari bawah nah di binasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bawah yakni apa di apa namanya ikhwan dikhosafkan atau apa itu bahasa Indonesia-nya? Hmm, ditenggelamkan ke bumi. Nah, atau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang dia tidak menyangka bahwa ternyata dia binasa dari arah itu tanpa dia sadari. Kita berlindung kepada Allah itu dari bahayanya kebinasaan dari arah yang kita tidak sangka. Nah, jangan sampai terlalaikan dalam satu perbuatan, terlalaikan terus. Akhirnya Allah binasakan disebabkan karena perbuatan itu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang menjadi syahid di sini beristi'adzah dengan salah satu sifat Allah yaitu azamatu keagungannya. Wa qauluhu fi du'ail alam dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa ketika merasa sakit. Ya. Lalu kita memegang tempat yang sakit lalu kita membaca doa ini. الله وقدرته من شر ما Aku berlindung dengan izahnya Allah dan dengan kudrahnya Allah dari kejahatan yang kudapati dan yang aku berhati-hati darinya. Naam, hadis ini pun sahih. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Wa qawluhu dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula dalam salah satu doanya. A'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung kepada keridoanmu dari kemurkaanmu. Nah, boleh berlindung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa wa wasallam dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula hina nazala qauluhu ta'ala ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat 65 Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adaban min fawqikum au min tahti arjulikum au yulbisakum syi'an fayudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Katakanlah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk mengirimkan pada kalian siksaan dari atas kalian. Ya. Ketika turunnya firman Allah ini akan turun siksaan dari atas. Apa saja turun siksaan itu dari atas? Apakah lemparan batu? Ataukah ah, siksaan-siksaan yang lainnya. Faqala maka Rasulullah menyatakan a'udzu biwajhik. Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Ya, sehingga umatnya pun terselamatkan dari adab ini. Au min tahti arjulikum atau dari bawah kaki-kaki kalian ditenggelamkan ke bumi. Juga Rasulullah berdoa a'udzu biwajhik. Aku berlindung dengan wajahmu. Juga diselamatkan umat Rasulullah SAW dari kebinasaan tersebut. Au yulbisakum syia'an. Atau menjadikan kalian berkelompok-kelompok. Fayudhiqa ba'dukum ba'sa ba'd. Sehingga sebagian kalian merasakan terhadap sebagian yang lain. Akhirnya pertempuran di antara kalian. Percekcokan di antara kalian, perselisihan. Kata Nabi, hadza aisar. Ini lebih mudah. Karena ketika Rasulullah SAW berdoa, meminta agar tidak membinasakan umat ini melalui perselisihan, aniha Ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa itu. Yang duanya dikabulkan, yang satu ditolak. Nah, sehingga perpecahan itu adalah suatu yang sunnatullah. Nah, ya, tapi itu lebih mudah dibandingkan kebinasan dari arah atas, dari bawah yang kita terselamatkan itu. Sebagaimana tertimpanya umat-umat terdahulu. Yang menjadi syahid di sini adalah Pernyataan Rasulullah SAW berlindung diri dengan wajah Allah. Asalif yang ketiga al-isti'adzatu bil amwati atau bil ahya'i ghairil hadirin al qadirin 'ala berlindung diri kepada atau meminta perlindungan kepada orang-orang mati atau kepada orang-orang yang hidup tapi tidak hadir dan tidak sanggup untuk memberikan perlindungan. Naam. Fahada syirkun. Ini adalah syirikan. Wa minhu qawluhu ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan manusia mereka berlindung diri kepada beberapa orang dari kalangan jin, maka semakin menambah mereka itu rahaka. Ya, ketakaburannya. Tuhyan. Semakin melampaui batas mereka. Ya kamu berlindung diri kepada mereka, ya semakin berani mereka. Ya, Para ulama menjelaskan bahwa di masa yang lalu, ya sampai juga di masa sekarang, adanya orang-orang yang ketika turun ke lembah, mereka mengatakan saling memperingatkan sebagian terhadap sebagian yang lain. Hendaklah kalian berlindung kepada penghuninya lembah ini maka mereka pun berlindung diri pada penghuni lembah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Nah, menunjukkan bahwa demikian ini terlarang. Semestinya berlindung diri kepada Allah. Man nazala manzilan falyakul A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan ini ketika dia turun di satu tempat atau ke suatu lembah lam yadurrahu syaitan hatta yarhala min manzili dzalik. Tidak dimudaratkan syaitan sampai dia meninggalkan tempat itu. Nah, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada penghuni ya lembah tersebut karena mereka makhluk pun tinggal di tempat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kalian berlindung diri kepada mereka, mereka semakin menyombongkan diri mereka. Hah? Menambahkan pada mereka tughyan, terhadap kalian ya kalian semakin ditakut-takuti oleh mereka para syaitan. Nah, ini syirik mengeluarkan seorang dari Islam dengan cara apa saja. Nah, apakah dengan cara ucapan semata atau dengan yang lainnya sajian nah, potong ayam atau potong kambing dihanyutkan nah kalau ada kejadian wah ini mungkin marah lagi nih penghuni ah eh, sang ratu ini Roro Kidul sedang marah Nah, nah maka diberikan lagi. Hmm? Gunung meletus. Oh ini sang apa lagi? Sang itu marah. Maka diberikan berlindung diri. Nah, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka meyakini bahwa haulail jin mempunyai tasarruf kauni. Ya. Bahwa mereka yang me mengurus alam. Nah, lah yang yang apa menjadikan alam itu gunung itu meletus, mendatangkan bencana. Maka berlindung diri pada mereka agar bencana itu tidak datang. Ini syirik mukhrij anil millah wa ma aktsara nas walau harasta bi mu'minin alangkah banyak manusia yang jatuh dalam syirikan walaupun kalian berusaha untuk menjadikan mereka mukmin subhanallah ar-rabi' yang keempat al-isti'adzatu bima yumkinul a'udzu bihi berlindung diri, meminta perlindungan dengan apa yang memungkinkan berlindung diri dengannya. Minal makhlukin. Ya. Dari para makhluk. Minal bashar. Apakah dari manusia, awil amakin, au ghairiha, atau tempat-tempat tertentu, atau yang lainnya. Fahadha jaizun maka ini boleh. Ya. Yang memungkinkan bagi mereka untuk memberi perlindungan. Minta perlindungan pada Pak Polisi, boleh. Ya. Minta perlindungan ya kepada pemerintah untuk menjaga keamanan, boleh. Nah, karena mereka qadir Naam. Wa daliluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi dzikril fitan. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan fitnah. Man tasharrafa laha tastashrifuh. Hadis ini ada pendahulunya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Hurairah. Satakunu fitanun. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي akan muncul nanti fitnah nanti akan datang suatu zaman akan muncul fitnah-fitnah di mana orang yang duduk itu lebih baik dari yang berdiri. Orang yang berdiri itu lebih baik dari yang berjalan. Yang berjalan itu lebih baik dari yang berlari. Lalu kata Rasulullah, "Man tasyarrafa laha tastashrifuh." akan muncul fitnah yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Kenapa? Karena kalau duduk tidak dengar, tidak melihat. Kalau berdiri sempat melihat begitu. Ya. Orang yang berdiri lebih baik dari yang berjalan. Kalau kalau berjalan lebih lagi mengetahui fitnah lebih banyak daripada yang berdiri, ya kan? Dan begitu seterusnya yang berlari lebih mm, lebih lagi mereka jatuh ke dalam fitnah daripada yang berjalan Maksudnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan pada kita bahwa orang yang menjauhi fitnah itu sejauh-jauhnya itu lebih baik. Etizal, uzlah, menghindari fitnah itu lebih baik. Semakin jauh semakin baik. Nah, Man laha tasharraf ay tatalla'a Barang siapa yang mau menengok fitnah itu, tas tasyrifu, maka fitnah itu akan menarik dia. Bayangkan. Kamu ingin coba menengok fitnah itu, jatuh kamu ke dalam fitnah. Tas tasyrifu, ai tad'uka ilal wuku' fiha. Akan menggiring kamu untuk kamu jatuh ke dalam fitnah itu. Naam. Waman wajada malja'an au ma'adhan. Dan barang siapa yang mendapati malja tempat perlindungan. Au ma'adhan atau kama'ad sama tempat perlindungan. Ini keraguan dari perawinya. Ya. Dari perawi keraguannya. Apakah Rasulullah menyatakan malja atau ma'ad? Barang siapa yang mendapati tempat untuk berlindung, falya'udzubi, maka hendaklah dia berlindung dengannya. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Taib, selebihnya ikhwan insyaallah kita bacakan di pertemuan yang berikutnya. والله أعلم بالصواب تفضلوا حفظكم الله